Tadi sudah kita singgung sedikit mukaddimah, mudah-mudahan bisa sebagai terghib bagi kita untuk lebih kita semangat dalam kita uh, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian terkait dengan keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Qur'an, ini banyak riwayat dan barangkali tidak perlu untuk kemudian kita bahas karena ini bukan babnya ya. Tentang al Qur'an atau juga fadhail Al Qur'an Cukup bagi kita hadis-hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hmm. Dan juga Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta alaihi wa huwa alaihi syak falahu ajran. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seorang yang mahir dengan Al-Qur'an maka akan bersama dengan safaratil kiramil bararah para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an dan orang yang baca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan berat maka falahu ajran maka baginya dua pahala artinya terkadang sebagian orang ada yang diberikan mauhibah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dengan uh, tahsinul huruf tajwidul huruf juga tahsinul saut ya membaguskan apa huruf-huruf hijaiyah demikian pula juga membaguskan suaranya ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan mauhibah seperti itu, tapi terkadang ada yang berat. Ada yang berat, terbata-bata, diulang, diulang tetap susah sekali, ya. Apalagi yang sudah ompong barangkali ini ya. Nah, dan mimiknya berat. Dan logat kita macam-macam, ya. ya. Logat kita macam-macam terbiasa dengan logat, ya. Yang logat Betawinya, yang logat Jawa, Sundanya, yang Terus Jawa juga juga macam-macam. Antara Banyumas dengan Solo sudah beda ini. Ya. Sudah beda ini sama-sama di Jawa. Dan ini terbawa pada bacaan-bacaan Al-Qur'an. Orang Solo saking lembutnya nggak bilang nggak bisa bilang zai. Ya. Ya. kalau bilang zai itu ya. Dan itu pertama kali saya di Solo dengar makmum baca al eh, eh, takatsur Masih inget-inget saya. Baca Alhaakumut takatsur hatta yurtumul maqih. Hatta yurtumul maqabir. Ya. Ini terbawa. Orang sanad ternyata seperti itu, nggak bisa bilang zai. Ya. Saking lembutnya nih ya. ya. ini belum lagi terus ya. ya. Orang Sulawesi suruh bilang da itu repotnya luar biasa. Ya. Ya. Ini orang Sulawesi ya. Mesti karena sering bilang iya di gitu. ya. <laughs> sedikit sedikit ya di ya bilang di ya jadi logatnya dan ini perlu dilatih ya perlu apa namanya he, riawah ya belum lagi orang ke timur Bali NTB sudah beda lagi ada ciri khasnya yang ini susah untuk di ya ini perlu untuk kepada latihan karena itu menjejari jari dalam bab tajwid juga menjelaskan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi ini real atau temerin bifaki latihan ya dengan mulutnya yang apa namanya tadinya berat karena sekali lagi bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa kita ya bukan logat kita dan masih dan banyak huruf-huruf Al-Qur'an huruf-huruf hijaiyah bukan huruf kita ya bukan huruf kita itu banyak sekali za wa ya wad tidak ada pada kita ya bukan huruf kita ya. itu apalagi ya kemudian dal dan lain sebagainya banyak yang uh, <clears throat> perlu untuk banyak kita uh, latihan. Karena itu dalam apa, uh, mengkaji masalah insya Allah jadi dibutuhkan pada uh, terus untuk kepada latihan. Maka terkadang sebagian ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan ada yang yaitu seperti itu beratnya. Ini berlatih, latihan dan latihan ternyata juga tetap tidak bisa. Maka seperti ini jangan putus asa. Ya. Sekali lagi jangan putus asa. Maka terus untuk berlatih. Kalau toh kemudian tidak bisa, insya Allah ini Allah Subhanahu Wa Taala la yudhiu amalan muhsinin. Tidak akan menyanyiakan ya, perbuatan orang-orang berbuat ihsan. Ini. merupakan bagian untuk kita berbuat ihsan. Apalagi sama menghukumi yang lain. Ya. <clears throat> Ada yang terkadang apa ah, ini juga pengalaman dan juga terjadi setelah belajar ikut belajar tajwid eh, kemudian akhirnya malah jadi tidak mau ikut tidak eh, mau hadir sholat berjamaah alasannya katanya imamnya itu lahan ini lahan jadi ini kayak sudah pinter-pinter ini ini subhanallah ini dan ini kasus ini dari ikhwah kita juga, subhanallah ini ya memang kadang-kadang apa namanya berawal dari manusianya ya. ya. Human error katanya dia. ini, <laughs> ini. Subhanallah sampai kemudian bikin membuat yang tidak karu-karuan seperti itu karena kurang memahami. Padahal Rasulullah SAW mengatakan waladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta terbata-bata di sini. Ya, terbata-bata latihan, latihan yang penting kita ada upaya. Ya. Maka jemaah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jangan kemudian menjadikan kita putus asa ya. Menjadikan kita putus asa untuk terus belajar dan terus latihan. Dan juga eh, senantiasa kita perhatian dengan Al-Qur'an Karim ini. Ya. Karena sekali lagi fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Karunia Allah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada yang diberikan lebih, ada yang maka semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting kita e, ada kemauan ya untuk bagaimana kita perhatian dengan al quran al Karim sesuai dengan pemahaman eh, dengan sesuai dengan apa yang kita mampu untuk kita bisa mengerjakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali apa yang mampu untuk kita kerjakan. Alhamdulillah agama ini mudah. Agama ini dibangun di atas samahah wasahlah. Ya. Suatu hal yang mudah dan kelonggaran. Jangan kemudian kita mempersulit diri kita ya. Memper, apa, memberat-beratkan diri kita ini. Dan eh khonafidin rahimani wa rahimakumullah sekali lagi tadi apa yang kita uh, bahas bersama-sama mudah-mudahan sebagai semangat bagi kita. Kemudian terkait dengan ilmu tajwid ini yang orang terkadang lebih dianukan dengan tahsin. Apa sih bedanya antara tajwid dengan tahsin ini? Ini kalau di kalangan ahli qiraat lebih dikenal dengan tajwid ya. Adapun tahsin ini istilah sekarang ya, yang banyak orang mempopulerkan dengan istilah tahsin. Padahal tahsin adalah min ma'ani tajwid. Ya. Di antara makna tajwid. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya dasar daripada ilmu tajwid ini juga Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain tidak pernah ada di masa Rasulullah tidak pernah ada. Ya. Ini artinya seperti yang eh, menjadi apa namanya satu ilmu yang e, berdiri sendiri tidak pernah ada. Ini perlu kita sadari menunjukkan betapa bodohnya kita sekarang ini. Ya. Semakin apa namanya e, zaman semakin jauh semakin kita tidak. Nah, kalau dulu para sahabat tidak perlu itu semuanya, tidak ada nahu sorof, wala syekh ya maka kalau sekarang kemudian ada kadang-kadang orang sedikit-sedikit bilang, oh tidak pernah ada masa Rasulullah. Namanya bahasa Arab yang namanya nahu sorof tidak pernah ada di masa Rasulullah. Apa mau dikatakan bid'ah? Ya. Nah, ini. ini perlu untuk kemudian kita juga mengoreksi bahasanya masa kita, masa berikutnya itu semakin tidak mengerti. Kenapa dibuat kemudian ilmu-ilmu seperti ini menunjukkan semakin banyaknya orang tidak mengerti dan juga semakin terkontaminasinya e, masalah agama ini. Itu kalau kemudian namanya bacaan Al-Quran, nah kemudian masuk badannya logat. Karena itu kenapa kok kemudian ada dikumpulkan Al-Quran, jamul Quran di masa e, sah sahabat di masa Khalifah Uthman bin Affan. Kalau di masa e, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tan karena banyaknya qurra yang meninggal dalam e, perang Yamamah. Ya dengan Musa dan al-Kadzab. Ya. Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Tapi sebab yang kedua, kenapa? Karena banyaknya logat-logat ajam yang masuk. Ini logat-logat ajam yang masuk dan ya ini perlu untuk kemudian kita sadari asal dibukukannya Al-Qur'an dalam uh, mushaf yang lebih dikenal dengan mushaf, mushaf Utsmani ini kenapa? Ini banyak riwayat di antaranya riwayat ketika uh, riwayatnya Mahmud al baruki di Azerbaijan. Hmm. Merupakan juga apa uh, daerah baru hmm. Hmm. dari uh, setelah apa perluasan Islam ini. Baca Al-Qur'an didengarnya ternyata uh, tidak seperti apa uh, bagaimana logat bilisanin arabiyyin mubin dengan lidah bahasa Arab yang jelas maka kemudian dikumpulkan itu jadi standar dan semuanya supaya merujuk kepada standar ini maka ini kita belajar tajwid pun juga dalam rangka untuk itu agar kita bisa merujuk kepada standarisasi dalam kita belajar itu bagaimana atau standarisasi dalam kita membaca Al-Qur'an itu bagaimana ya. ini yang pokok yang umumnya pada kita adalah riwayatnya Hafiz sanasim ya dia banyak hafaz Asim. Dari yang banyak menyebar di keningnya adalah jalannya Syatibiyah. Jalannya Syatibiyah. Ada pun jalan Thayyibatun Nasr sering kita dengar memang dalam kaset-kaset ya. Di antara yang ciri khasnya itu adalah majaiz munfasil dibaca qasar, dibaca pendek ya. Majaiz munfasil, matsilah, tawilah ya, dibaca pendek. Ini khasnya ya. Tapi sebenarnya juga masih ada Eh, perbedaan-perbedaan yang lain dari dua jalan ini antara jalannya Syatibiyah dengan jalannya Taibatun Nasr ini. Hmm. Nah, tapi karena yang paling sering kita dengar yang itu, wah itu yang kemudian kita nah sementara kita yang lainnya nggak paham, ya. Maka ini eh, masalah tajwid ya. Sekali lagi teman masalah tajwid ini adalah dibutuhkan pada latihan. Apa itu sebenarnya tajwid ini? Tajwid ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari, rahimahullahu taala wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Bahwa tajwid ini adalah memberikan huruf sesuai dengan haknya. Hmm. Memberikan huruf sesuai dengan haknya. Dari sifat dan mustahaqqatnya. Dari sifatul huruf, makharijul huruf dan mustahaqqat yang terkait dengan ubo rampe pernik-pernik yang ada terkait dengan e, sifat-sifat uh, yang dimunculkan dari sifat asliyah setiap huruf ini. Maka nanti insya Allah akan kita bahas pada sifat bab sifatul huruf bahasanya huruf hijaiyah itu minimalnya setiap huruf memiliki lima sifat. Ya. Memiliki lima sifat. Dan nah, ini insya Allah kita, kita akan gaji betapa yang namanya huruf hijaiyah itu seperti manusia. Ya. Sama memiliki sifat. Ya. Insya Allah akan kita kaji bagaimana keunikan ya, daripada e, huruf-huruf uh, hijaiyah ini. Dan juga ibrah di dalamnya. Ternyata bukan sekedar apa huruf yang mujarrodah, ya, huruf yang sekedar asal keluar. Nah, seperti kita melafatkan dengan abjad e, abjad-abjad kita. Ini, ini keistimewaannya Al-Quranul Karim. Ya. Maka dikatakan bahwasanya tajwid ini adalah memberikan huruf itu sesuai dengan haknya. Dari sifat, makhari, dan juga mustahakah. Hmm. Min sifatin laha mustahaqqaha. Ya. Maka uh, ini tajwid ini sebenarnya juga makna daripada tartil. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam akuan, quran warattilil Qur'an tartila. Dan di sini Allah menegaskan waratilil Qur'an dan ditambah dengan tartila tidak mencukupkan dengan waratilil Quran saja tapi lebih ditegaskan dikuatkan tartila bacalah tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya hmm. ini tartilkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya ini menunjukkan taukid kepada kita e, tentang keharusan untuk kita perhatian dengan Al-Quran agar bisa apa namanya melafatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tartil ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya makna tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ini tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yani membaguskan huruf dan mengenal tan mengenal wakaf. Ini Bukan mengenal tanda-tanda wakaf, tapi mengenal wakaf. Dan ini nanti di bab wakaf juga e, akan ada bab tersendiri. Wakaf dan ibtida. Yang ini banyak apa e, terpelanting para kurok yang khususnya ya. Ini. ini. Banyak yang salah ya. Dan khususnya kita yang ajam dan kurang paham bahasa Arab ya. sedang yang paham bahasa Arab saja imam-imam banyak yang kemudian kadang-kadang ibtidaknya itu nggak pas wakafnya boleh lah karena wakaf ini nanti kan terkait dengan banyak hal tapi ibtidaknya itu juga yakni mengawali bacaan atau melanjutkan bacaan itu juga harus sesuai ya. maka ini kalau dalam event-event Eh, musabaqah hifdzil Quran ini yang sering menjadi makanan empuk bagi para juri di sini ya. Gampang untuk nyoret-nyoret ngurangi nilai di sini ya. Enggak diketok, enggak ditegur karena hafid dia apa, tapi dikurangi nilainya. Ini, ini kaitan dengan wakaf wali tidak. Dan ini yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala bahwa eh, tartil ini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Membaguskan huruf dan mengenal tentang wakaf ini. Kemudian eh, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari sini bahwa eh, tahsin ini yang di, di, di apa namanya? Eh, banyak dimasyhurkan sekarang ini adalah dari di, di antara makna tartil adalah tajwid. Dan makna tajwid ini adalah e, memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tahsin. yakni membaguskan. Baik tahsinul huruf wa tahsinus saut. Membaguskan hurufnya dan juga membaguskan suaranya. Yang itu semuanya bisa dilatih membaguskan huruf eh, tentunya dengan bagaimana bisa mengeluarkan huruf-huruf itu ya apa memberikan kepada huruf-huruf ini sesuai dengan haknya dari makhrajnya dan juga sifat-sifat yang lazimah dan juga sifat-sifat yang tabi'ah sifat-sifat yang lazim dimiliki oleh huruf tersebut atau sifat-sifat yang terlahir dari sifat asli ini atau terlahir ketika bertemu dengan huruf yang lainnya. Nah, ini makna tajwid yang makna tasinul huruf. Ya. Atau juga memperbaiki yang tadinya memang kita logatnya berbeda. Bilang da, eh, bilang da misalkan ya. Dengan kebiasaan kita d ya, da. Jadi da. Eh, apa? Karena ini sudah makhrajnya sangat berbeda. Kalau da dibilang da, boknya juga harus mengikuti karena sama-sama satu makhraj. Ya. ya. Boknya juga harus to, ya. Seperti toknya orang Bali, orang NTB. Ya. Ini. ini sebagai contoh ya. ya ini membaguskan dari e, huruf-huruf uh, yang uh, kita tidak terbiasa dengan makharij atau tidak terbiasa dengan e, memberikan e, hak-hak huruf tersebut. Ini tajwid al-huruf atau tahsinul huruf. Kemudian makna yang kedua tahsinus saut. Membaguskan suara. Ini juga bisa dilatih. Ya. Baguskan suara juga bisa dilatih. Dan semakin bagus suaranya, tentunya akan semakin Bagus juga dalam baca Al-Quran. Karena membagus, membaguskan suara dalam rangka untuk Al-Quran, ini insya Allah juga apa he, eh, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ini laisa minna man lam yataghanna bil Quran ini. ini ini, taghanni bil Quran ini makna taghanni ini bukan kemudian seperti yang di Eh, tafsirkan oleh sebagian orang mengikuti kepada lahan-lahan ajar atau yang sekarang lebih dikenal dengan makamat ya dikenal dengan makamat meskipun makamat ini satu sisi artinya baik untuk latihan nafas ya dan juga untuk membaguskan suaranya ya naik turunnya suara apa sih perlunya naik turunnya suara? Jelas, penting. Ini karena kaitan dengan ibrazul ma'ani. Menampakkan makna dengan ada Al-Qur'an ini. Bil ada Al-Qur'ani. Nah. Bagaimana menampakkan makna-makna dalam Al-Qur'an dengan ada Al-Qur'ani dengan ada dengan bacaan dengan tatbik yang pas. Dan ini yang dimaui. Tentunya itu adalah dengan bagusnya suara itu juga. Nah, sebagaimana kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala kepada Zadan. Ya. Sebelum tobatnya. Ya. Bagaimana yang ma'ruf di antara ikhwah semuanya kita paham. Ya. Kisahnya Zadan. Ya. Ini seorang uh, drummer kalau sekarang rocker ya. ya. Main genderang ya awalnya ya. selebritis ya. lah. Ketika Ibn Mas'ud lewat sedang main gitu. dan kemudian mengatakan betapa indahnya suara ini seandainya untuk membaca Al-Quran ini. ini yang dengan kata-kata itu menjadikan tobatnya zadan ini ya ini masya Allah perkataan seorang yang mukhlis ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebab ini. Ini. Maka ini tagani yani suara yang bagus yani untuk uh, apa namanya? bacaan membaca Al-Qur'an. Tapi sekali lagi bukan seperti yang dikenal dengan Makomat, ya. Bukan dengan apa yang Makomat sekarang yang uh, banyak di uh, yang mengikuti kepada kaidah-kaidah musyriyah, ya pada kaidah-kaidah yang ya, apa namanya ya, lagu-lagu ya, yang dikatakan lagu-lagu Quran katanya ya Nah, ini biasanya dibuat oleh orang ya. Dan eh, khususnya di negeri kita Indonesia ini ini yang banyak diangkat ya dari MTQ ini ya. Ini kan tilawahnya. Dan itu eh, apa namanya? yang masyur dengan maqamah. Maka bukan itu yang dimaksudkan ya. Dari uh, taghani bil Quran dari suara dari adanya apa? Eh, bayati, kemudian rosh nahawan dan seterusnya ya, yang dikenal itu bukan itu. Ya. Tapi sekali lagi bahasanya dimaksudkan dengan taghani bil Quran ini adalah eh, membaguskan suaranya untuk tidak mengikuti kepada nafma atau tidak mengikuti kepada uh, ini termasuk daripada lahan apalagi yang seperti itu kadang-kadang juga keluar daripada kawaid tajwidiyah ya keluar daripada kaidah-kaidah tajwid yang kemudian terbawa kepada lahan ini. <coughs> yang uh, apa namanya menyebabkan uh, taklid dan juga ya ini itulah yang uh, sekali lagi ya berkaitan dengan maqamat tadi ya. Maka eh, kadar-kadar yang seperti ini ini bukan bukan ukuran ya, bukan sebagai standar ya. Namun eh, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala eh, <clears throat> sebagaimana dijelaskan ini saya nukil dari perkataannya Ibnu Katsir dan ini saya ambil dari kitab ini ya Librazul Ma'ani bil Ada'il Qur'ani. Bagaimana pentingnya suara ini membaguskan suara ini juga satu hal yang juga penting karena naik turunnya ini akan eh, apa namanya lebih bisa tadabur, lebih bisa menampakkan makna-makna dalam Al-Qur'an. Ketika di situ, ya tentunya di sini juga dikaitkan dengan pemahaman kita kepada ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi lugawiyahnya memahami isi kandungannya dalam eh, ayat-ayat e, terkait dengan masalah perintah, masalah larangan, dan masalah khobar. Ini tentunya juga e, nadanya berbeda. Atau ketika doa, atau juga e, seperti isyarat, e, atau hal yang menunjukkan wujud E, ya. maka ini kalau kemudian di, lebih ditekan, ditekan akan lebih seperti misalkan ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Nah, di sini pada ala. Tekan walillahi al dinaikkan suaranya. Ini. Karena di sini menunjukkan wujub, tekanan, wajib. Nah, ada semacam kayak perintah, ya. Sini ada makna perintah, ada makna amar di sini, ya. Beda ketika dibaca walillahi 'alan nasi hajjul bait. Eh, ini kayak syarat begitu saja. Ini kurang ya tentunya dari sisi tadabbur ini beda. Ya. Mika pula dalam misalkan isim isyarah. padahal kayak isim isyarah punya tetakana juga lebih kuat ya. Lebih itu kuat seperti kita tuh. Oh, kan apalagi kalau itu adalah apa namanya he, eh, istilahnya isbat ya untuk menetapkan isyarat tapi menunjukkan e, penetapan. Nah ini tentunya juga akan lebih e, kuat ya. Zalika zalika. Ketika kita baca zalika bi an Allah huwal haq beda. Ketika kita angkat suaranya pada lafaz zalika bi an nah zalikanya ditekan ini akan beda ini ya. Ini saut ya. Jadi naik turunnya uh, bukan kemudian kita terkait dengan apa yang di apa uh, dengan kaidah kaidah musikiyah oh ini saatnya lagu lagu ros nah, ini harus uh, ah, ini. lahu nahawan uh, dari bayati ya rendah terus naik ini ini kalau mengikuti kaidah musikiyah kan begitu kaidah makomat ya dari bayati suri rendah terus naik terus nanti oh, meliuk-liuk terus turun bukan itu ya tapi naik turunnya suara adalah uh, dalam rangka ibrazul ma'ani ya menampakkan dari makna Al-Qur'an nah kita gitu, supaya kita lebih uh, tadabbur ya. lebih bisa uh, mencermati dari makna Al-Qur'an yang tentunya ini yang kita inginkan agar lebih bisa mengena dalam hati kita ya ini e, maka ini yang pertama dari mana tahsin ya. Dari tahsin dan itu tidak akan terjadi kecuali manakala kita juga tah, apa e, tahsinul hurufnya juga bagus ya. Ini akan e, akan menjadi baik manakala juga dan ini tentunya sekali lagi bisa dilatih baik suara ataupun huruf ini semuanya dengan latihan kalau mereka-mereka yang suka begitu Kenapa? Mereka juga nggak bisa eh, lepas dari latihan dan latihannya ketat. Ini ya. Dengan apa namanya eh, senam vokalnya mereka. Ini ada senam vokal, ya, ini nggak sembarangan. Tanya sama mereka. Ya. Tanya sama mereka seperti orang-orang Muammar dan seterusnya. Ya. ya. Ini nggak sembarangan mereka. Ya. Demikian pula dari sisi eh, dalam rangka untuk itulah kita. Ya. Ini. Maka itu semuanya bisa dilatih, bisa di, diatur. Ini. Bisa diatur ini ya. Artinya bisa. Dan itu sekali lagi juga bagusnya di situ nanti apa namanya bisa mengatur suara dan e, dalam membaca Al-Quran itu bisa karena seseorang yang dikatakan ahli dalam bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran ini tidak akan bisa diketahui ini dari mana. Ini Betawi, wala Banyumas, wala nggak akan dikenal itu. Ya. Ini baru kemudian jadi bagus dikatakan. Ya ini sederhana saja kok idahnya. Ya. Untuk mengatakan seseorang itu bagus dalam membaca Al-Quran, ini yang dikatakan bilisanin Arabiyyin mubin, ya. dengan lidah bahasa Arab yang jelas, ini, lisanul Arab. Ini Ketika membaca Quran itu sudah tidak bisa dikenali. Oh ini dari Sulawesi, wala dari mana enggak, enggak dikenal. Ya. Ini karena apa namanya Al-Quran ini apa he, dengan satu lisan, ya. dengan lisanul Arab. Maka bagaimana ya ini baik maka di sini dari awal kita singgung bahwa lisanul Arab di sini adalah kiraatan wa maknan. ya bagaimana cara bacaan kita juga dengan lidah bahasa Arab, bagaimana logat Arab yang benar, ya. logat Arab yang benar dalam hal ini. Demikian pula dalam ma'ani, terkait dengan uslub, ya. juga dengan lisanul Arab ini, dengan lidah bahasa Arab yang jelas. Maka e, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini peringkat pertama, ya. Makna tajwid adalah tahsin al-huruf atau tahsinus saut, ya Membaguskan huruf juga membaguskan e, suara. Jadi dari mana tartil yang Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Kemudian tingkatan yang kedua akan dikuasai oleh manakala kita sudah yang pertama ini sudah kita kuasai. Tidak akan bisa di sini lompat itu tidak bisa. Ya. Yang kedua tingkatan yang kedua adalah marhalat takmil menyempurnakan. Setelah yang pertama bagus, eh, peringkat yang kedua, tingkatan yang kedua adalah marhalatut takmil. Dan ini bagaimana bisa sempurna dalam hal ini setelah yang pertama itu bisa dikuasai. Membaguskan hurufnya, makharij sifatnya bagus. Ya. Kemudian pernik-pernik yang ada. Ini yang kedua. Dari tarqiq, tafkhim, ya. semuanya idgham, ya. yang apa bisa pas. Ya. Ini terkait dengan apa hukum-hukum yang ada, kol-kola dan seterusnya. Karena kol-kola kadang kita ngerti, kol-kola itu ngerti ya. Bahasanya huruf kol-kola itu cuma lima saja, qaf, ta, ba, jim, dal. Tapi dalam prakteknya nah, sering banyak kita tidak sadari dan ini sekali lagi dibutuhkan kepada kejelian yang ini nanti pada marhalat yang ketiganya, marhalatul itqan. Ya. Yang ketiga adalah marhalatul itqan. Ini tahapan mutqin. Tahapan pemantapan. Dan ini butuh kepada kejelian. Sekali lagi jeli. Ya. Jeli sisi mana? Banyak hal. Ya dari kadar madnya dari wakaf wal ibtidaknya, dari tarqiq tafkhimnya gunnah tarqiq tafkhimnya ini juga uh, dibaca tebal tipisnya ya. kemudian juga dari sisi yang sering eh, banyak apa di gunnah ini, ini di gunnah karena guna ini paling nikmat ya. ya merupakan apa namanya uh, suara yang paling nikmat itu adalah di guna. Maka banyak orang kadang-kadang main-main di guna ini. Pada ini juga ada kadarnya sendiri. Kemudian juga ikhfa, bagaimana ikhfa yang benar. Ya. Karena ikhfa ini ya kita hurufnya ngerti. Ya. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf yang tersisa. Ya. Setelah idhar, idgham, dan ikhlas Ya. Tapi bagaimana bacaannya? Ini juga dibutuhkan kepada kejelian. Ya. Apakah ikhfa itu dengan eng atau n atau n Nah, ini juga ini satu yang e, orang dalam pengucapannya itu macam-macam ya. Hmm, maka ini juga harus kita paham nanti di bab ini insya Allah akan kita bahas ini. Ikhfa ini adalah eh, ma baina al-idhar wal idgham ya. Antara idhar dan idgham. Makanya nanti juga ada yang lebih dekat kepada idgham, ada yang lebih dekat kepada idhar, ada yang tengah-tengah. Dan mana-mana saja ini juga dibutuhkan kepada kejelian. Ya. Dan ini yang jadi ini bisa tahu, oh ini salah. Ya oh ini ini kalau apa terbiasa dengan itu ini insya Allah akan apa namanya eh, akan bisa jeli ya dan akan bisa eh, mengoreksi ya. Maka sekali lagi ini dibutuhkan kepada mumarosa kepada membiasakan. Ya. Kalau kita biasakan, insya Allah kita juga akan lama-lama apa namanya eh, bisa memahami, bisa menyadari. Oh ternyata saya salah. Dan ini sekali lagi adalah pengalaman saya seperti itu ya. Dari awal kayaknya namanya sudah bagus sekali. Ya. nambah aja depan Syekh, subhanallah, kalang kabut. Ya. Uh, ternyata gimana yang benar ini? Kayaknya sudah benar. Disalahkan pun juga nggak paham. Ini. ini. Disalahkan itu nggak ngerti ini. Dan ini kebanyakan kita seperti itu. Ketika disalahkan ini nggak paham. Makanya ketika disalahkan ini, ya terus terulang terus gitu. Kesalahan itu terus terulang. Ya. kesalahan itu terus terulang. Ini Sering. Karena apa? Kadang-kadang kita ketika disalahkan itu tidak paham kesalahannya. Dan ini butuh kepada kejelian rasa itu tadi. Ya. Maka ini adalah ya marhalatul itqan. Ya. ya ini tentunya pada eh, orang-orang uh, sudah mutqin. Ya. Dan uh, maka Fanahidin rahimani wa rahimakumullah ini tajwid ya. Nyata tidak segampang Apalagi nanti insya Allah akan kita bagaimana ditambi diingatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Betapa banyak masih banyak kesalahan-kesalahan yang uh, kita lakukan dalam bacaan-bacaan kita. Ya. Ini tajwid ya. Jadi uh, makna tajwid yang pertama adalah uh, tahsin al-huruf atau taksin saut. Kemudian yang marhalah yang kedua adalah marhalat takmil, menyempurnakan, penyempurnaan dan yang ketiganya adalah marhalatul itqan. Dan ini eh, tahapan satu berikutnya ini harus eh, berurut, tidak bisa kemudian kita langsung itqan nggak akan mungkin dan itu nggak akan bisa dicapai. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa diraih ya. Marhalah kedua pun tidak akan kita dapatkan kalau kemudian marhalah yang pertama belum lulus ini ya. Belum sukses yang pertama ini, marhalah yang kedua pun juga akan tidak akan bisa ini. Karena sekali lagi ini bukan eh, bukan titel, bukan apa ini ya, keilmuan ya. Ini satu hal yang dan keilmuan ini pun juga bukan ilmu yang nazari tidak. Ini butuh kepada tatbik ya. Butuh kepada praktek. Ya. Ini. Dengan tentunya di sini adalah uh, kepada kejadian. Ini. Maka uh, eh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ini yang insyaallah akan uh, itu semuanya adalah agar kita dengan tujuan kita belajar seperti ini adalah untuk kita menjaga dari terjatuhnya kepada lahan-lahan tadi. Pada lahan-lahan yang ada. Makanya eh, Ibnu banyak mengingatkan pada kita. Ya. Ini sedikit sebagai mukaddimah terkait dengan masalah tajwid. Ya. Maka yang namanya ilmu tajwid ini eh, sekali lagi adalah dalam rangka tadi. yakni ibrazul ma'ani bil ada'il qur'ani. Ya ini bagaimana menampakkan makna-makna Al-Qur'an yang demikian agung ya, demikian mulia yang orang dahulu ketika dibacakan tertarik sekali loh kita kok ya, eh, dibacaan Al-Qur'an sampai kayak ya, ini pun juga tetap nggak ada karena apa? Ya, ini butuhnya kita. Sementara kalau orang-orang jahiliyah dahulu bacaan Al-Qur'an subhanallah. Ya, mereka langsung apa eh, tertarik dan paham ya. Karena apa? Ya paham. Tidak butuh dijelaskan kepada kita. Sementara kita dijelaskan saja belum tentu paham. Ya. <laughs> Jadi kita akui orang-orang jahiliyah dahulu lebih baik ya. Pemahamannya dengan Al-Quran daripada kita. Ya. Tapi alhamdulillah kita lebih baik kita dikenalkan dengan hidayah dengan Islam ya. Ini. maka e, perlu untuk kemudian kita sadari bahwasanya ini adalah e, merupakan kekurangan-kekurangan yang patut untuk kemudian kita bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan ini dengan belajar tadi. Ya tentunya dia ada lain adalah dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Hmm. Eh, Warattilil Qur'ana tartila. Maka membaca Al-Qur'an karena di sini ditegaskan harus dengan tartil, maka tajwid membaca Al-Qur'an dengan tajwid sesuatu yang kita dituntut untuk apa membaca dengan tajwid yang benar. Tentunya dalam hal ini adalah sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu Ibnu jadi sampai mengatakan والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم qurana athimu membaca Al-Qur'an dengan tajwid wal akhdhu حتم hatmun lazim dikatakan membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah sesuatu yang lazim yang wajib mengatakan hukumnya adalah wajib man lam yujawwid al-qur'ana athimu siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka dia berdosa ini Bagaimana oh, kalau begitu saya sebanyak banyak dosa, nggak usah baca Quran aja lah. Oh, berarti imam itu juga masih salah, masih dosa itu karena nggak layak jadi imam karena masih lahan. Jangan disimpulkan seperti itulah ya. Ini, ini dijelaskan oleh uh, eh, Mula Ali Al-Qari. Ini mana akhir di sini nanti insya Allah akan kita bahas ya. Artinya jelas di sini bagaimana perhatian para ulama kita untuk sungguh-sungguh. Kenapa kok masih seperti itu? Dijelaskan ilahnya, alasannya li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena demikian Al-Qur'an itu diturunkan. Bihil ilahu anzala. Dengan tajwid Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an mujawwadan murattala. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian pula sampai kepada kita pun juga tetap seperti itu, mujawwadan murattala. Kalau kemudian ada menyimpang, yang menyimpang bukan Qur'annya, menyimpang lidah kita sendiri. Ya. Yang menyimpang itu mulut kita sendiri dalam mempraktekannya. Ini. Ini, ya. Wong ketika mendengar dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bedanya apa? Nah. Yang kedua lahan ini jelas. Ya. Yang kedua ini salah. Ya. Antara A, O ya. Ini وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون bedanya apa ini ya. yang kedua ini salah ya. ini Ala dengan Allah. Nah, keseret dengan uh, apa namanya huruf yang tafkhim dari lafzul jalala Allah. Ala Allah dan Allah. Nah, ala Allahi. Nah, jeli di sini ya. Dibutuhkan pada kejelian. غير المغضوب عليهم ولا walau bukan walau ya. ini ya ini dibutuhkan pada kejadian ghairil maghdubi alaihim wala la tetap dibaca tarqiq hmm. dan ini bisa keseret dengan wad yang uh, mufakhama mutbaqah ya tebal dan itbah jadinya la jadi lo hmm. wal yatalattaf wal wal yatalattaf ini juga ini. maka ini pentingnya untuk kemudian kita yang seperti ini adalah untuk kita apa e, mengoreksi ya, dengan tajwid ini yang dikatakan li'annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilaina wasala demikian pula sampai kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an mujawwadan murattala dan sampai kepada kita pun juga demikian dan juga tajwid dan ahilyatut tilawah. Hiasan dalam bacaan. Enak kalau kita dengar membacanya bagus, bacaannya, suaranya bagus juga akan lebih enak kita dengar. Ya. Tapi kalau sudah uh, meskipun suaranya bagus, ya, kalau tajwidnya nggak bagus ini juga terasa di sini ada gimana kalau ibaratnya jalan itu terlalu banyak tanggul di jalan, polisi tidurnya terlalu banyak. Ya. Jadi tidak enak dengar ya. Ini. mending kalau apa he, e, tajunya bagus meskipun suaranya kurang bagus masih tetap ini lebih dengar lebih enak ya. Karena sekali lagi yang namanya suar kalau kaitannya masalah suara terkadang itu adalah mauhibah ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala memberikan suara yang bagus. Tapi masalah tajwid ini dibutuhkan pada e, latihan khususnya pada apa namanya he, huruf ini apa sifatul huruf. Ini yang apa namanya kurang yang eh, dibutuhkan sekali kepada kejiran insyaallah di babnya kita akan bahas. Maka eh, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah pentingnya tajwid ya. Pentingnya ilmu tajwid di sini. Nah, kita belajar seperti ini tiada lain nanti untuk memperbaiki diri kita, nggak usah kita kemudian kita sendirilah ya. Untuk kita eh, masing-masing dari kita karena ini adalah kaitan dengan Al-Qur'an yang keutamaan-keutamanya besar dan ini untuk kita bisa meraih keutamaan yang Rasulullah SAW uh, eh, beritakan kepada kita berikan kabar gembira kepada kita satu huruf adalah sepuluh hasanah ya. ini satu huruf adalah satu hasanah wal hasanah bi'asyamthaliha la aqulu alif lam mim harf ya. kata Rasulullah aku tidak katakan alif lam mim harf tapi alif harf lam harf dan mim harf ini tentunya keutamaan yang yang yang ingin kita Bagaimana itu kita bisa dapatkan? Manakala tentunya kita e, membacanya dengan benar. Ya. Dan insya Allah manakala kita, ya namanya insya Allah tidak akan ada ruginya lah orang belajar. Ya. Ini ya e, sekitar masalah tajwid. Kemudian e, kita mengawali dari apa yang dikatakan Ibnu Jazari rahimahullah taala dari mandumah yang akan kita e, bahas. di mana e, beliau mengingatkan pada kita tentang pentingnya dari mempelajari masalah-masalah ini. Hmm. Beliau mengatakan qala uh, mengawalinya sebagaimana kebiasaan para imam sebelum membicara uh, mengawali pembicaraan adalah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu rahimahullahu taala yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin Al-Jazari Al-Syafi'i berkata raji'a afin rabbin raji'a afi rabbin sami'i telah berkata yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar siapa Muhammad bin Al-Jazari Al-Syafi'i Muhammad ibn Al-Jazari siapa ini ibn Al-Jazari rahimahullahu taala Eh, namanya Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad. Ya. Nama uh, beliau bapak dan kakeknya adalah sama, mudah diingat ya. Ini Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ya. ibnu Ali ibnu Yusuf al Jazari rahimahullahu taala. Ya. ya. Lebih dikenal dengan ibnu Jazari ya. yang uh, riwayat beliau yang disebutkan bahwa beliau terlahir di Damaskus, yang di ibu kota Syam, ibu kota Suria sekarang ini, ya. di Syam. Pada malam Sabtu 25 Ramadhan, ya. tahun 751 Hijriah. Dan beliau tumbuh dan berkembang dan apa tumbuh dewasa dan hafal Al-Quran mutqin ketika e, berumur 14 tahun. Kemudian dari situ kemudian mulai mengambil ilmu qiraat baik ifradan dan wajaman. Dan dan di sini sendiri-sendiri ya. Baca satu riwayat ya, hafaz-hafaz sampai selesai. Kemudian terus berikutnya dan seterusnya. Dan jamaan, ini jamaan yang ruwet ini ya paling repot adalah jaman ketika sekali baca dengan apa namanya eh, digabungkan ya. jadi diulang-ulang ayatnya eh, bacaan pertama hafaz kedua eh, misalnya Ibnu Ayyash berikutnya dia ketika dan seterusnya ketika di, di situ ada perbedaan qiraat ya ada perbedaan bacaan ini beliau dan juga Eh, sebagaimana kebiasaan para imam dahulu mereka juga mengad, beliau juga mengadakan rohalat ya ila talabil ilm mengadakan rihlah mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu dari Syam ini ke Mesir, ke Hijaz, ke Basrah dan ke berbagai daerah. Tidak hanya khusus masalah ini juga beliau juga belajar bahasa, belajar fikih, belajar usul, dan juga ma'ani wal bayan kata dengan masalah sastranya dan ini kebanyakan seperti itu. Ahli qiraat rata-rata adalah ahlul lughah. Ini. Ini. Ahli qiraat adalah ahlul lughah. Ini. Maka e, penting juga dua-duanya ini terkait ya. Antara bahasa dengan e, eh, qiraat dengan bahasa ini. Ini beliau. Bahkan e, <clears throat> termasuk juga beliau ini juga belajar kepada Ibnu rahimahullahu taala sahib tafsir. Ya. Berarti cucu muridnya Syekhul Islam Ibnu ya. Ini cucu muridnya Syekhul Islam karena Ibnu Katsir adalah muridnya Syekhul Islam ya. Nah, ini muridnya. Jadi belajar juga dari e, para ulama-ulama besar. Kan. Sampai kemudian e, apa namanya mumpuni dalam babnya dan Kemudian beliau membuat majelis Iqra ya yang e, majelis Quran. Dan kemudian sampai dikenal dan kemudian menjadi e, apa namanya menjadi rujukan dari orang-orang yang datang sesudahnya. Dan karya-karya beliau banyak sekali dalam masalah qiraat, juga dalam masalah tajwid dan khususnya apa e, mandumah yang akan kita kaji ini ini yang menjadi rujukan bagi orang-orang yang datang sesudahnya ini ini beliau Beliau mengatakan dalam maka ini yang beliau katakan. Qala <clears throat> ya. Mengatakan yaqulu raji'a fi rabbin sami'in Muhammad bin al-Jazari asy-Syafi'i. Ini. Apa yang beliau katakan? Ya. Maqulul qaulnya qala alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan e, manusia pilihannya. Dan di sini tidak disebutkan salam ya. Beliau mengatakan wasallallahu ala nabiyyi mustafahu. Tentunya adalah bukan karena e, tidak disebutkan tapi ini adalah karena e, saja. Ini karena apa namanya sair ya. Dan kalau sudah bahasa sair ini memiliki kekhususan sendiri terkadang dibuang di anu juga itu Ya. Tapi ini maksudnya ini adalah solawat dan salam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi." Ya yuhalladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Ya. Sallu wa sallimu di sini. Salawat dan salam. Hmm. Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabatnya dan juga para muqri Al-Qur'an dan muhibbul Qur'an. Para pembaca Al-Qur'an dan kepada orang-orang cinta dengan Al-Qur'an. Dan ini mendapatkan doanya semuanya dan mudah-mudahan kita termasuk dari uh, ahlul Qur'an ini. Dan sekali lagi ahlul Qur'an adalah ahlullah wa khassatuh ya dan ini salawat kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam adalah sesuatu yang dibolehkan tapi tabaan ya. Ada istiqlalan berdiri sendiri tidak boleh ya. Dan ini yang di apa masuk dalam kaidah ma yajuzu tabaan wala yajuzu istiqlalan ya. Ma yajuzu tabaan wala yajuzu istiqlalan dikuatkan kaidah ini oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam qawaid fiqhiyahnya. Majuzu taba'an wa la yajuzu istiqlalan. Ini diantaranya beliau contoh ini. Apa yang dibolehkan ketika taba'an diikutkan tapi tidak boleh ketika istiqlalan berdiri sendiri. Artinya bersolat kepada selain Nabi di sendiri tanpa menyebutkan Rasulullah tidak boleh. Tapi kalau tabaan boleh. Ini juga eh, sama juga dalam masalah kurban ya. Menyebutkan bagi orang yang sudah meninggal diikutkan kan tabaan dan ini juga masuk dalam kaidah ini. Ini, ini uh, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka solawat ini tahmid, solawat dan salam adalah sesuatu yang uh, merupakan adab dan juga kebiasaan para a'immah mengawali pembicaraan, mengawali tulisan-tulisan mereka, kita lihat seperti itu dan ini merupakan adab untuk kita e, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum segala sesuatu kita bahwasanya itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bahasanya semuanya itu juga karena bimbingan dan juga wasilah Rasulullah SAW kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini bisa mengenal tentang agama ini maka ini eh, faedah ya yang sangat besar untuk kita jangan melalaikan nah kadang-kadang orang ketika mendapatkan kenikmatan sudah lupa itu semuanya ya. lupa yang memberi eh, lupa kepada yang memberinya ini Allah Subhanahu wa taala maka uh, ini mukaddimah pertama memberikan apa uh, memuji kepada Allah, kemudian yang kedua bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kemudian beliau mengawali. Qala wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah. Setelah mengucapkan tahmid dan salawat, kemudian inna hadhihi muqaddimah. Sesungguhnya ini adalah merupakan muqaddimah. Fi ma'ala qarihi an ya'lamah. Dengan apa yang bagi qari Al-Quran harus mengetahui. Sesuatu yang layak diketahui oleh seorang qari Al-Quran adalah muqaddimah ini. Ini baik muqaddimah yang ini maka kemudian mandumah ini lebih dikenal dengan muqaddimah Ibnu Jazari rahimahullah taala. Maka yang akan kita kaji dari awal sampai akhir semuanya dalam muqaddimah ya. Semuanya adalah muqaddimah bagi seorang qari Al-Quran. Pembukaan bagi seorang qari Al-Quran. Eh, hal-hal yang mesti di, diilmui. Ya. Dan sebelum menjelaskan masalah-masalah ini, ini muqaddimahnya. Jadi ada muqaddimah dalam muqaddimah. Ya. ya. Muqaddimah dalam pembahasan ini eh, yang ada dalam muqaddimah bagi seorang qari Al-Quran. Ini fima ala qari'ihi an ya'lama id wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu di mana wajib bagi mereka para qari Al-Qur'an sesuatu yang harus wajib ini oh, dikatakan wajib ini sesuatu yang uh, mesti di, dipahami ya. id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i yakni sebelum mengawali baca Al-Qur'an an ya'lamu untuk mengenal beberapa hal berikut ini. Yani di sini beliau mengatakan bahwa seorang qari'il Qur'an seorang pembaca Al-Qur'an sebelum mengawali bacaan Al-Qur'an ada rambu-rambu yang mesti diketahui dahulu. Yang pertama yang harus dikenali makharijal huruf. Yang pertama tentang makharijal huruf mengenal tentang tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ini. Makharijal huruf. Yang kedua, wasifati, mengenal sifatul huruf. Ya. Mengenal makharijul huruf, yang kedua mengenal sifatul huruf dan ini inti pokok dalam masalah tajwid adalah dua hal ini. Pokok dalam masalah tajwid adalah mengenal dua hal ini. Selebihnya adalah merupakan mukammilah, penyempurna kelengkapan. Ya. Tapi yang pokok adalah dan kelengkapan itu bisa kita dapatkan manakala yang dua ini bisa kita raih. Ya. Maka yang e, kelengkapan itu tidak bisa akan bisa terrealisasi dengan baik manakala dua yang pertama ini tidak bisa terrealisasi dengan baik. Ini. Makharijal huruf was sifati. Kemudian yang ketiganya muharriri tajwid. Hmm. dengan tahriru tajwid. Ya. Tahriru tajwid ini, ya, artinya tahriru tajwid ini adalah dikatakan atau, atau sebelum yang pertama beliau mengatakan makharijal huruf was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati supaya melafadzkan Al-Qur'an dengan afsahul lughat dengan bahasa yang paling fasih. Kemudian yang ketiganya muharriri tajwid dengan tahriru tajwid dengan mempraktekkan tajwid yang baik. Ya. Apa itu tajwid dalam hal ini? Nah, ini tahriru tajwid terkait dengan masalah e, tarqiq, tafkhim, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, ya. e, idgham, kemudian ikhfa, iqlab dan seterusnya, ya. Dari ubu rame pernik-pernik yang ada seperti ini, ya. Madnya e, panjang bacaannya dan juga kadar mad ini semuanya adalah tahriru tajwid. Dan ini biasanya uh, apa namanya yang pertama kali belajar tajwid biasanya ini dulu ya. Tahriru tajwid ter terkait dengan uh, apa yang dikenal dengan ahkamul huruf nanti ya. Lebih dikenal tajwid uh, eh, taj, uh, tahriru tajwid di sini dengan ahkamul huruf. Ini hukum-hukum huruf. Ketika huruf hijaiyah bertemu dengan nun mati atau tanwin, ketika huruf hijaiyah bertemu dengan uh, mim sukun, uh, mim yang disukun. Kemudian ketika huruf-huruf hijaiyah ini apa namanya uh, bertemu dengan huruf-huruf mufakhamah, uh, huruf-huruf yang baca tafkhim dan berbagai hal ya. Atau ketika dalam keadaan bertemu dengan huruf yang sejenis ya. satu disukun, satu satu mati, satu berharokat atau ketika dua-duanya berharokat bagaimana? Ya. Nah, ini uh, ini masuk dalam kategori akamul huruf. Ya. Ini akamul huruf, hukum-hukum tentang huruf ini yang ketiga, mengenal tentang akamul huruf. Kemudian yang keempat, wal mawaqifi. tahriru tajwid wal mawaqifi. Mengenal tentang wakaf. Ini. Dan wakaf ini terkait dengan ibtidak maka dalam bab wakaf ini adalah wakaf wal ibtida. Ya. Wakaf wal ibtida. Dan ini nanti ada bab sendiri. Ya. Kapan berhenti dan kapan mengawali bacaan. Kapan berhenti berhenti ini untuk wakaf untuk kemudian melanjutkan kembali atau berhenti untuk kata untuk memutuskan bacaan. Ya. Ini. Maka nanti kita dapati ada wakaf-wakaf ya. Bahkan ada wakaf yang Eh, syirik, ya. ada wakaf yang bid'ah. Ya. Ya. Ini ketika wakaf wakaf itu tidak pada tempatnya. Tidak sekedar tidak hanya sekedar kobih saja dan kobihnya ini sudah sampai kepada syirik ya. ya. Bisa sampai kepada syirik ketika tidak pada tempatnya. Ya. Hmm. Atau apa namanya eh, terkadang wakafnya di sini dan sangat kobih. Hmm Nanti di bab wakaf akan kita bahas lebih detail lagi. Ya. Nah, ketika wakaf tidak pada tempatnya dan ini subhanallah kadang-kadang kurang dicermati. Seperti misalkan Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghnia. Ya. Ini kisahnya orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi. Hmm. Maka kalau kemudian Laqad sami Allahu qawlan ladzina qalu Berhenti di sini wakaf. Tapi ibtidaknya Inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya ta'ala Allaha ma yaqulun uluwan kabira. Ya. Kan sudah kurang ajar seperti ini kan? Ini ini wakaf kurang ajar kata saya tuh ya. ya. Ini. Karena mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan badan ini siapa yang mengatakan di sini harus di dari belakang lagi ya. Kemudian diputus meskipun dari sisi tarkib susunan e, bahasanya sesuai ya. ya ini dari sisi mubtada dan khobarnya ini pas. Tapi dari sisi maknanya ini kurang ajar ya. Ini kurang ajar. Ini. Dan bisa sampai kepada syirik misalkan uh, contoh adalah uh, seperti Ah. Wa'lam annahu la ilah eh, la ilah di sini. Wa'lam annahu la ilah. Nah, di sini sudah nah, bukan hanya syirik tok tapi sudah sosialis ateis ini ya. ya. Ini wakofnya wakof sosialis di sini ya. Kalau berhenti di seperti ini ya. Maka ini bab bab wakaf. yang insya Allah akan kita. Jadi bukan sekedar hanya pada tanda-tanda wakaf yang kita kenali. <clears throat> Dan tanda-tanda wakaf itu bukan turun dari lah mahfud itu ya. ya jadi uh, sesuatu yang harus pokoknya harus begini. Uh, kalau misalkan begini harus begini begini. Tidak, bukan satu keharusan. Ya. Dan nanti menunjuk cara kami mengingat pada kita. <clears throat> Walaysa fil Qur'ani min wakfin wajib. Ya, ya. Tidak ada dalam Al-Quran wakaf yang wajib itu tidak ada ya illa ah, kemudian aku akan jelaskan ini ya ini wakaf maka ini yang keempatnya penting mengenal tentang wakaf nah, maka di sini eh, Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul Wakaf, mengenal tentang wakaf menunjukkan wakaf ini mendapat, mendapatkan perhatian dari awal generasi yang tidak pada kita dan ini banyak dari awal generasi pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala perhatian dengan ini. Nah, sementara ini yang luput dari kita. Eh, luput dari kita. Dan ini kebanyakan punya kita ajar ini. Sekali lagi banyak yang uh, berjatuhan di sini ya. Ini bacaannya suaranya bagus ini Masya Allah tapi nah, di sini juga dibutuhkan pada kejelian. Ini. Dari wakaf wal ibtidak ini. Ya. Maka di sini kaitannya dengan wakaf al tidak juga sangat terkait erat dengan masalah pemahaman kepada bahasa. Kalau bahasanya kuat, bahasanya jeli, ini insya Allah juga tidak akan terjatuh di situ. Ya. ya. Tapi terkadang terjatuhnya karena ketika menghafal saja. Ya. Ketika awal menghafal, kadang-kadang untuk menganunya sudah apa? Istilah sudah ngilak dan sudah terlalu apa di lidah, uh, maka terkadang kurang perhatian. Ya. Maka eh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang keempat mengenai tentang wakaf dan ibtida Kalau wakaf mungkin masih agak ringan. Ibtidaknya ini harus kemudian lebih kita perhatikan. Ya. Karena wakaf mungkin barangkali banyak hal ya. Ketika seseorang mungkin berhenti tidak pada tempatnya atau seperti berhenti di wakaf kurang ajar tadi ya. Hmm. Boleh jadi karena ada sebab. Ya, pas seperti itu kemudian batuk, ya, kemudian bersin, nah, sesuatu yang itu di luar kemampuan kita kan. Meskipun di situ wakaf yang tidak pada tempatnya. Wakaf itterari atau wakaf terpaksa. Ya. Ya. Misalkan lagi baca tiba-tiba, ah, kena Misalkan ada yang mengagetkan kemudian uh, harus berhenti. Ya. Lagi baca, tiba-tiba kemudian, bupa ah, anaknya langsung nah, akhirnya berhenti bacaannya. Ya. Hanya dari belakang, uh, nubruk dari belakang misalkan kan. Itu kan wakaf itterari. Ya maka di sini ibtidaknya ya, yang harus kemudian diperhatikan. Ibtidaknya jangan kemudian mengulangi dari eh, melanjutkan dari yang di situ berhenti. Ya. Harus dilihat kepada bagaimana tarkib yang benar. Ini yang keempat wakaf dan ibtidak. Kemudian yang kelimanya beliau katakan uh, <clears throat> muharrir tajwid mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahifi. Mengenal tentang rasmul mushaf mengenal tentang bentuk-bentuk penulisan Al-Quran. Dan ini berbeda. Bentuk-bentuk e, kaidah penulisan Al-Quran ini berbeda dengan kaidah imla'iyah. Ya. Kaidah penulisan e, Arab ini beda. Ya, ini. ini tidak bisa disamakan. Karena yang sampai kepada kita Quran standar ini e, tidak dengan standar imla'. Tapi itu yang sampai kepada kita mutawatir ya. Jadi kita lihat mutawatir di sini bacaannya juga tulisannya. Ya. Maka semua ini ada sanatnya. Ya. Ada sanat rosem, ada sanat kiroah. Ya. Semua bersanat. Ini masya Allah Al-Quran. Jadi tidak sembrono. Ya. Maka kalau kemudian ada orang mau macam-macam yang ahli ini semuanya ada ya ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Ya. Allah yang menjaga tulisan demikian pula qiraat. Ya. Maka di sini yang kelimanya mengenal tentang rasmul mushaf ini penting. Bentuk-bentuk penulisan dalam Al-Qur'an. Ini berbeda dengan dan ini banyak berbeda. Khususnya dikatakan oleh beliau ya. eh, wa man ladzi rusima fil masahibi min kulli maqtu'in wa mausulin biha dari makto dan mausul dari yang ditulis terpisah dan ditulis bersambung ya. seperti misalkan in nama, ya, nama digabung jadi satu ini kalau apa namanya e, penulisan imla'iyah kan seperti itu digabung in nama jadi satu ya. maknya menjadi ma zaidah katanya ya e, inna ketika masuk dalam ma zaid ma ini e, apa namanya tidak lagi beramal inanya. Ya. Bentuk tulisannya, eh, kalau secara imla ya seperti itu. Tapi ada yang ditulis bersambung, ada yang ditulis terpisah. Inna sendiri dan ma sendiri. Min kulli toin wa mausulin. Contoh salah satunya. Haithuma, kaifama, dan banyak lagi. Ya. Yang keluar dari koida imla'iyah. Ya. Kemudian juga eh, min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha dan ta untha ta ta'nits ya ta marbutah ya tak bundel gitu ya ya ya yang di akhir ditulis dengan uh, seperti itu seperti ha ya ini terkadang dengan mabsutah ditulis dengan tak biasa jadi tentunya juga kalau wakaf di situ akan berbeda. Ya, ketika dengan tak eh, marbutah eh, yang melingkar itu tentunya adalah berhentinya dengan hak rahmah, ni'mah kan begitu. Tapi ketika ah, dengan tak biasa tentunya adalah dengan berhenti pada taknya rahmat, ya, ni'mat dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa ta'un takun tuktab biha'in. in. Ya. jadi tak unta yang e, tidak ditulis dengan hak ini, dengan tak marbutah. Maka ini e, ikhwan rahimani wa rahimakumullah lima hal yang kata beliau sebagai muqaddimah bagi seorang qarir Quran yang harus difahami. Pertama mengenal makharijul huruf, yang kedua mengenal sifatul huruf, yang ketiga mengenal ahkamul huruf, e, yang keempat mengenal wukuf wal tidak, dan yang kelimanya mengenal tentang rasmul mushaf ini. Ini barangkali yang kita bahas sudah jam 9. Uh, eh, mudah-mudahan uh, jadi semangat bagi kita dan Allah Subhanahu memberikan taufik untuk kita bisa menyelesaikan pada kajian kita kali ini insyaallah taala. Ini wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته